bahwa mengenal ia akan Tuhannya terkecuali lebih dahulu mengatakan kejadian dirinya sendiri dan kedua lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Hai orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa pemulaan yang dijadikan Allah Ta'ala. Jelas saja apa sudah? Buriki sedikitlah tandarnya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. dan pada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita dan kedua mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah taala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan Akan Ruh Alam semesta ini Kemudian jasadnya alam semesta ini Maka nyatalah Bahawa ruh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihi salam jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan Allah. roh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak roh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita dijadikan asalnya dari tanah tanah itu asalnya daripada banyu banyu itu asalnya daripada angin angin itu asalnya daripada api Api itu asalnya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan roh Nur Muhammad juga ke dalam jasad nurun ala nurin nang mahadang nur nang masuk nur maka hancurlah si jasad menjadi nur hancurlah roh menjadi nur jelaskah sudah jelaskah sudah Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya tidak lain. Jelaskah? Jelaskah sudah Maka hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada rohmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi seperti mitra air dengan tumbuh-tumbuhan di mana ada tumbuhan di situ ada air Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk roh dan jasad kita, ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya mitra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskan. Maka apabila sudah mitra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Taala lagi akan membukakan Allah Taala akan dikau kepada melihat keelokan dan wajibin wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Taala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai makom waliullah. Untungkah orang yang datang hari ini? Kita boleh kira. Perhatikan begitu-begitu. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat bahwa tidak sempurna maifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua, roh dan tubuh. Roh terjadi dari Nur Muhammad, tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah, tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api, api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jasad kita ini terjadi dari Nur Muhammad II. Ruh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad II. Maka namanya jasad kita Nur Muhammad, ruh kita pun ngarannya Nur Muhammad II. Tidak ada lain. Hancurlah roh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasad kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah mitra di badan kita kaya ini dan jeruk kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah mitra pandangan satu yaitu Nur Muhammad, Allah membuka akan keelokan zat wajibir wujudnya lagi suci adanya. Apabila terbuka keelokan Allah, Di sinilah tidak ada lagi dupa cacat. Dan di sinilah apa maksud kita tercapai. Emangnya kalau orang nang dupa cita itu kan ada maksudnya kada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang dupa citanya. Untuk mencapai itu, nah sampai dulu kamu melihat keelokan wajib wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajib wujud Harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini Kepada roh dan batang tubuh dan alam semesta Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk Awal daripada makhluk Nur Muhammad Kemudian ruh kita dan ruh alam semesta jadi dari Nur Muhammad. Nah tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan roh adalah Nur Muhammad pengarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan akhirat. Apabila sudah satu yang dipandang hanya nur itu aja di utak kita dan di hati kita sampai seakan-akan di mata kita, maka disitulah akan dibukakan keelokan dan wajib lagi suci adanya, maka disitulah makom yang disebut sempurna marifat. Ya, hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurnaan. Itu aja kalau dulu lah itu aja dulu tapi ini ini pian perhatian akan begitu dan ini jangan lagi pian pandang siapa nang paham ia paham nang kada paham jangan bertakun lawan nang kada ahlinya kena disalahkannya amun disalahkannya pian rusaknya jika ulun pada hendak memborong pada cuma ulun menjaga akan jangan sampai pian dipenderi oleh orang nang sasat itu aja ulun menjaga akan jangan orang nang kadabat tanggung jawab bepender. Kesian pian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita pertama makrifat kepada sisi nomor dua mengenal cara ibadah Nomor tiga mengenal cara menghadap. Makrifat itu adalah mengenal Allahnya. Cara ibadat fikih. Adapun cara menghadap tasawuf. Makrifat kepada Allah Ta'ala ini kada bisa sempurna. Kecuali dengan melewat dua perkara. Nomor satu mengetahui awal daripada makhluk Allah. Nomor dua mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala Nur nang mahadang nur nang datang nur kemudian misrakanlah yang demikian ini kepada alam yang lainnya artinya jangan ada lagi yang lain hanya sebagaimana misra air dengan tubuh-tumbuhan niscaya akan membukakan Allah Ta'ala akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajibil wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kaca kacawali dengan perantara nurnya. Nurnya itu misa pada kita dengan perantara nur Muhammad SAW. Jadi jika tidak ada Nur Muhammad niscaya kita tidak ada sama sekali. Namun kada sama sekali kita macam apa nak mengenal Tuhan. Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad, pun lagi terhampir kepada wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asal daripada kita dan alam semesta. Jadi kita ini terjauh sedikit nang parak banar Nur Muhammad maka barang siapa memisrakan ia akan Nur Muhammad SAW dan memusyahadahkan akan dia artinya mengingatakan adalah serasa memisrakan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya. Jadi orang yang mengingatkan Nur Muhammad seakan-akan mengingatkan Allah. Karena Nur itu adalah nama Rasulullah, Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyata zat Allah Ta'ala ada Nur Muhammad SAW. Orang yang melihat cermin, kada kawa, kada terlihat mukanya, jujur kan. Tiang baca cermin, melihat di ceramin api yang kada melihat muhatian malahan di ceramin itu muhatian nam nampak apa artinya artinya orang yang mengingatkan Nur Muhammad ini kada melupakan akan Allah disinilah duduknya firman Allah ya Muhammad man zakaraka fakat datarani Muhammad siapa mengingatkan engkau maka sungguhnya ia mengingatkan aku ujar Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan siapa yang memisrakan Nur Muhammad serasa memisrakan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu kenyataan bagi wujudnya Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah tajalli artinya batampai hak Allah subhanahu wa ta'ala dan pada martabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arif billah dan kepada martabat nur itu jualah perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala jelas kalau sudah nah, malaikat kah wali kah nabi kah rasul kah mengenal Allah Ta'ala tikas Nur Muhammad saja. Kada kawal lagi ke atas pada itu kada kawal. Sebab apabilanya menaiki pada itu syarat pada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah paling di hadapan. Kada ada lagi orang yang menyamai sidin lagi di, di, ha- di, di hadapan sidin. Nah, adapun amalannya ini yaitu memperbanyak solawat. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengingat dikatakan akan nang tadi nang dipender mina nabi dikatakan muntung baca selawat yang jangan ditinggal Lalu ya kena kan belajar baca selawat saja mengatakan Nur Muhammad sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, bajakat kada lagi, laki kada dibari lagi murid. Bunga makan kada lagi minum kada lagi bunga lain-lain itu biasa ini masalah yang kita bicarakan ini masalah hati urusannya hati nah itu aja dulu lah nah, mudah-mudahan kita berniat tuhan Tuhan Sabtu akan datang kita buliki kita sambungi pulang uh apa yang dibaca ini sifat 20 sudah hampir selesai. Tinggal lagi kita ya kesempurnaannya. Rasa-rasanya yang tuha-tuha dari babinian ini rasanya hari ini rasa ba'anum. Lawas bana sudah mahadangi yang ini lawas bana mahadangi. Bujur kah? Nang tuha-tuhaan bujur kah? Uma lawasnya unda mahadang ngegit gurunya. Pabila jua sirin membukakan kesempurnaan ilmu kesempurnaan. Jadi kita jangan mati dulu kecuali sempurna. Apa artinya hidup kada kepala, kada sempurna? Iya kan? Nah, kemudian yang kedua ada waktu sedikit membaca ilmu tasawuf penawar bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Bab yang keempat pada menyatakan sobar. Ketahui olehmu bahwasanya sober itu manahani diri daripada marah. Jelaskah? Manahani diri daripada marah. Apa arti diri di sini? Hati. Pian tahu kalau arti diri nang sebenarnya apa tadi? Oh, arti diri nang sebenarnya apa tadi? Nur, Nur Muhammad. Jadi harus diri kita ini ditahan dari sifat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nur bujurah. Rasulullah SAW itu sangat penyabar bujur kan ham lalu nyaman ya merasuk merasuk tuh nyaman aja eh, lalu Rasulullah nur Rasulullah penyabar, bujur kan nah diri kita dari Nur Muhammad disuruh jangan pemarah artinya sabar Cocok tanda sudah. Cocok kalau kalau Rasulullah nur, kita dari nur juga cocok sudah. Rasulullah penyabar, kita penyabar cocok tanda. Apabilanya cocok, mau tak dapat. Nah ini piannya, nang orang guru-guru kita itu nang terdapat Tuhan Rasulullah waktu guring waktu bangun terdapat Rasulullah sebab cocok cocok sudah ini rasukannya rasukannya Insya Allah yang datang hari Sabtu ini Insya Allah kada rugi kada rugi biar apalagi nang tuha-tuha sudah ada sangu terdahulu mendengar nang ini oma asik asik nah itu sabar itu menahani diri artinya nur tadi dari bersifat marah jangan bersifat pemarah atas sesuatu yang tiada disukainya apa sesuatu yang tidak disukai oleh si diri jangan dimarahi ya kalau kita sakit kepala jangan marah ya kalau orang baelang jangan marah ya kalau orang ada heran-heran lawan kita jangan marah mendengar juga kan eh kalau eh kapanasan sudah nak uyuhan hampiran kita ini anu merasuk nang kali dirasuk janganlah marah atas sesuatu yang tiada disukainya Napa aja tak sakit kepala kah, sakit parut kah. Nang kada kita suka itu jangan dimarahi sebutin sudah hati jangan marah nomor dua manahani lidah daripada mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah Ta'ala Muntung lidah jangan mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah. Namun kita dapat sakit kepala Pertama hati jangan marah. Nang kedua untung jangan mengadu-ngadu lawan nang lain dari Allah. Misalnya mengadu-ngadu lawan batu bedok. Nah, nah ini nih anunya nih rasukannya biar nih Rasulullah nur, kita nur juga. Rasulullah penyabar, kita penyabar juga. Ini betul-betul. Sekilah rasuk. Maklumlah orang hidup di dunia ini, apabilanya bujang, hendak balaki. Apabilanya sudah balaki, hendak bisi anak. Umar setengah mati, hendak bisi anak, bujur kadang-kadang. sakalinya limbah batianan harap usang usang aja mahlu tinggalakan oleh laki saruan nangis oh karena jarang laki aku ini ada undangan kadang-kadang dilumu lagi itu ngarannya mengidam laki ham asalnya tadi imong hendak betianan banyak betianan lalu ja daur ampe sudah nangka itu mm -mm. dihampot lawan selawar buruk selawar laki nang buruk tuh dihampot dekat kamu hanya ampe mengganang di mana hadisnya itu Tokyo loh membuka kitab mujarabat ke dada. Ke dada. Eh, eh, namun orang nang mengidam laki itu jer, paculakan sarawar buruk, samputakan kamu habini, kadang ganang lagi ini aja. Anu mujarabat dari mana? Macam-macam aja. Itu bubuhan sangkalang-sangkaling juga. Sekalinya limbah sudah begonol, parut begonol, begonol, begonol. lalu syarif dia pulang hijir ini adalah gawian abahnya jadi undak ada kawal lagi anak sujud ini dia sembahyang barat mana pamit undak padahal yang kandak sorong juga ha penyarikan banyak sudah hendak melahirkan ada sudah ciri keluar dibawa ke rumah sakit dibuka orang dikocek orang habisannya digunting orang set gunting orang hamuk mukuriat nang laki datang jauhnya orang bangsat senejer iya tangan dekat tinggal ikan abahnya sedikit ya <laughs> um, oh, bah kata lagi ya, bisa surat ketawa nang anak kak nang anak bisa surat ketawa bu ngeran mencium ke abahnya ikan bisa banar ya. Udah. Imong lan abahnya senang lan abahnya. Lembahnya sudah nang anak tadi batukan. beheraan muak mangga, udah di pendere abahnya kayak apa anak kita jadi, Wah, naik darah lembahnya sudah nang anak tadi batukan an muda dipendere abahnya kayak apa anak kita jaga naik lisensi 200 ah, penyarikan penyarikan Muntungnya pengpulang ya Allah Kenapa mau juga terus terusnya ikan pada tahu kalau nyaman nyaja cocok laki-laki. Nah, monto maka sudah dilajari Rasulullah itu nur kita nur dua Rasulullah sambar kita disuruh sambar arti sambar pertama jangan marah apabila datang nang kada disukai nang kedua muntung jangan mengadu-madu kepada nang lain dari Allah Ta'ala Nah dua macam itu tadi sudah cukup aja dulu jangan tapi banyak-banyak banget kalau pindah kagak muat kontongnya. Pertama masalah makrifat tadi Insya Allah karena kita buliki pulang. Ya apabila dibulik-bulikakan nyaman ya Allah. Ha? Ha? Nah kenapa tertawa? <laughs> Langkah dua sabar. Sabar itu menahani diri yaitu Nur Muhammad tadi. Jangan memarahi sesuatu yang kada disukai dan menahan muntung. Jangan bamamai-mamai. Menandak jiwa mengadu lawan Allah. Minta innama asku bati wa uzni ilallah. macam ini kita umpat menurut warfa'ni Ya Allah barilah pangkat ulun ini nang tinggi dunia dan akhirat kenapa lagi orang nang wali-wali datang orang nang bapangkat di dunia datang kenapa lagi Ini apabila kita mutaba'ah lawan Nabi membacanya dengan istihbar nang hakiki bujur-bujur kabul warfa'ni. Komplit saja sudah. Apalagi di Mbah Tontong Sembah yang ada pulang amalan jar jalut. ألا وألبسني هيبة وجلالة وقف يد الأعداء عني بغلمة ألا وقضي يا رباه بالنور حاجتي ويسر أموري بعد عسر قد انقضت 25 kali 25 kali kalau gampang ألا يا الله وألبسني هيبة وجلالة ulun minta pakaian wibawa dan kemuliaan yang luar biasa waqufa yadal a'da'i anni bi ghalmahat dan kalau ada musuh-musuh ulun halangiatan ya Allah dengan berkat ngaran pian ghalmahat ala waqbi ya rabbah bin nuri hajati Ya Allah Tuhanku, kabulkanlah segala kebutuhan ulun. Minta kabulkan butuh. Kadang -kadang. Wa yassir umuri ba'da usrin qadim qadat. Apa aja urusan ulun, hendaklah pian lancarkan. Walaupun asalnya kesandat-sandat, tapi namun akhirnya lancar. Bakami hijab ya namun ada lancar sakit. Behera menyak ada lancar sakit, tapi pun kalancaran benar bocor. Ada gampang. Ini warfa'ni artinya ij'alha ladaika rafi'atan fid dunya wal akhirah jadiakanlah ulun ini orang nang bapangkat tinggi dunia dan akhirat orang nang bapangkat akhirat datang orang bapangkat dunia datang kenapa lagi ini seorang di rumah aja kulit kulit Warzuqni ya Allah Barilah ulun dari khazanah Khazanah anugerah sampian Baik dunia maupun akhirat Artinya yang di dalam khazanah simpanan pian Baik dunia atau akhirat yang di atas langit yang di bawah bumi Artinya ilmu Itu berilah ulun warzuqni bari ulun bari jadi ilmu dapat harta dapat pangkat dapat wahdini pulang nah ya Allah Katakanlah hidayah engkau kepada aku Artinya jangan pian lapas dari tuntunan sampian. Ulun ini terus-terusan dalam hidayah, tuntunan sampian ya Allah. Ba Apa aja tuntun ulun ini ya Allah. Mungkin kada menuntun ulun sesat. Wa'afini dan apiatkanlah ulun. Apa maksudnya? segala macam kejahatan bala baik bala dunia maupun bala akhirat kejahatannya itu nah akan daripada ulun apa kejahatannya kada sabar balanya itu tetap datang sabarnya itu nah jangan hilang jangan Jadi jangan dianggap di sini wa'af ini kada dapat balas sama sekali. Kada. Rasulullah SAW aja asadun nasi balaan wajar sidir. Cuman orangnya itu sabarnya kuat. Jadi kada kalu kasar. Nah, sober itu dua macam. Pertama, hati jangan marah atas datang yang dibenci. Yang kedua, lidah tidak mengadu-ngadu kacawali kepada Allah. Itu ngaran sabar. Ngalih pian sabar nenek. Ulun adalah kepala sakit parut sakit, pinggang sakit, uh, eh, guling mau, liur pahit, mengikutnya parut lawan pinggang, lawan kepala, lawan batis beimbay. Nah, hendak menahan nang montung ni berdiam aja minta dah. Ba diam aja kada ganang ba bapanda-pandar macam-macam lawan bini tak ngalih mana pihak berana jantan ngalih mana piang dia berana, berana jadi dianggap bini sorongnya sehat saja padahal sakit banget. hendak menyamarakan sakit tuh nah misalnya nah nah minta Nah sekira jangan sampai muha tu pina berot lawan pina nah ya pina. Jangan sampai kayak itu nah. Jadi si bini ini kada tahun nang sarungnya sakit ngalih dia. Padahal guru ulun tuh memadai ujar sidin sitrul aurah wajib wasitrul khususiyah aujab. Ini guru ulun sit amin kutbi. Kalau menutup aurat itu wajib, menutup menutup keistimewaan kita itu lebih wajib lagi. Menyamarakan keadaan kita itu itu lebih wajib lagi. Berat yang pada gampang. Memang menuntut ilmu nyaman memakainya nangali. Tapi lamun lawan Tuhan kada ada nangalinya. Oleh sebab itu tadi dini pian aja nang menuntun. Mun pian menuntun terus terusan non ulun, ulun kada bisa nah, jadi waaf Jadi wa'afini dan ulun minta afiat. Nah, apa artinya? Artinya ulun ini lepaskan daripada kajahatan bala, yaitu tiada sabar Jangan sampai dapat bala itu hati marah, montong, mengadu-ngadu kepada Nang bukan dari Allah. Kalau kita kepada Allah, Robbi ini masani abdurru wa anta arhamur rahimin, ada apa-apa. Innama asku bati wa husni ilallah, ada apa-apa. Cuma ini nang sekira bini jangan kaku, ni berat yang berdiam jantan padahal sakit nek lil ittiba'i dalilnya bacaan tadi adalah mutabaah lawan nabi wa'fu anni dan maafilah kesalahan-kesalahan ulun ya Allah nah itu Artinya sapuakan segala dosa-dosa ulun. Sapuakan segala dosa-dosa ulun itu disapu. Model kayak papan tulis dan itu namanya disapu kan ada lagi ya. Tulisannya kan ada apalagi bacaannya. Wahada za napa wahada napa napa itu bacaannya wahada zaduhu ya kan zadahu bermula waktu anni ini tambahan saja, hmm, tambahan saja. kalau Ghazali seperti Imam Ghazali menambah waktu anni Nah, mut anu nang inggan bacaan Nabi wa'af ini tadi aja. Ada wa'fu ini zadahu tambahan musannif seperti Imam Ghazali menambah. Limunasabatihi di maqablah tambahan ini ada munasabah bagi nang dahulu. Nah, nang dahulu tadi yaitu uh, anu nang ada tadi nang dahulu tadi. Rabbi tadi. ngobel hmm, penting watusannu jalsatun khafifatun lil istirahat dan disunatakan duduk sebentar untuk istirahat lil ittiba karena mengikuti Rasulullah SAW wa yusannu qawmuha qadral julusi bainas sajdatain dan sunat keadaan duduk istirahat itu sekadar duduk antara dua sujud tadi yang nah, membaca Rabbil Firli fa in zada alaihi adna ziyadatin kuriha Apabila latih daripada sekadar duduk antara dua sujud tadi duduk istirahatnya ini lebih daripada itu maka itu nabi kada ketujuh. Au qadrat tasyahudi lamun duduk istirahatnya itu sekadar membaca tahiyat panjangnya bawalat salatuhu batal lalu sembahyangnya. Hmm. لأن istirahat kata الاستراحة julus الجلوس بين ini karena memanjangkan duduk istirahat seperti memanjangkan duduk antara dua sujud batasnya. كما tuh fi ghairi هذا mahal wa mahal fi ghairi hadal mahal bagaimana aku jelaskan akan dia di luar dari tempat ini wa mahalluha bermula tempat duduk istirahat nang disunatakan nang gawian nabi ba'da kulli sajdatin yaqumu anha yaitu sesudah tiap kali sujud yang kita berdiri meninggalkan sujud itu. Jadi apabila kita sujud yang kedua hendak berdiri sunat duduk istirahat sekadar membaca Rabbil Firli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini bebek wa tusannu fit tashahudil awal inda tarkihi وفي غير العاشرة لمن صلى عشر ركعات مثلا بتشهد واحد dan disunatakan duduk istirahat pada tahiyat awal pada ketika meninggal tahiyat awal kalau orang hendak kada bertahiyat awal sunat juga duduk istirahat dan pada selain dari rakaat nang ke sepuluh bagi orang nang sembahyang sepuluh rakaat umpamanya dengan satu kali tahiyat sekaligus tiap-tiap dua rakaat maka sunat inya itu ba tahiyat apa duduk an apa anu duduk istirahat minta Qala al-Azra'i ujar Imam Azra'i Waqad tahrumu in fawwatat baqbal fatiha dan haram duduk istirahat jika duduk itu melepaskan sebahagian fatihah. Nah, lamun sampai kita Kada baca fatihah sebagiannya gara-gara duduk istirahat maka haram duduk istirahat itu. Likaunihi bati'an nahbah. Misalnya orang ini lambat bangun berdirinya. Awil qiraati atau lambat babacaan Wal imami wal imamu sari. Aha. Adapun imam cepat bacaan Imamnya cepat membacaan, makmumnya lambat. Basalang sujud dulu seorang anak, basalang duduk. Anu istirahat, imam membacaan sehingga kita luput fatihah. Berdiri lawan imam itu, kada boleh kita duduk istirahat. Laka-laka saja sudah berdiri. Sebab kita ini misalnya lambat berdiri atau lambat membacaan. Imamnya cepat membacaan. Wahia qasidatan. Walaisat minal Dan bermula duduk istirahat itu cuma panghalat. Bukan termasuk dari rakaat yang pertama. Wala minas pun bukan termasuk rakaat yang kedua. Cuma panghalat. Watusannu ba'da kulli sajidatin yakum anha dan disunatakan duduk istirahat sesudah tiap-tiap sujud yang ia bangun meninggalkan sujud itu illa tajawali ba'da sajidati tilawah sesudah sujud tilawah itu kadada duduk istirahat langsung berdiri li'annaha lam tarif fihi karena bahwasanya duduk istirahat tidak ada datang dari Nabi pada sujud tilawah. Jadi Nabi waktu sujud tilawah tidak ada bangunnya itu memakai sujud anu duduk istirahat. Kadang-kadang nanti kayak itu. Wa yusannu kulli musallin al-i'timadu biyadaihi ay bi ma mabsuqaini 'ala al-ardi indal qiyami an sujudin aw qu'udin lil ittiba. Dan sunnah Nabi bagi setiap orang yang sumbahyang yaitu berpegang dengan dua tangannya maksudnya dengan dua parut tangannya dibuka keduanya di atas tanah artinya maksudnya pesujudan pada ketika berdiri meninggalkan sujud atau duduk itu semuanya ikut nanti jadi waktu hendak berdiri itu tangan diulah diulah i'timad artinya nah nah tangan ini nang dianu nang diulah tungkat gasan berdiri tangan nang dua nih Wan nahyu an dzalika dhaifun. Kalau ada yang memadahkan jangan kayak itu itu pahabisnya dhaif. Faslun fi sunanit tasyahud. Nah, ini satu pasal pada menyatakan sunnah Nabi di dalam tahiyat. Allah Subhanahu wa taala aqlam. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبالجملة فأبعد القلوب عن مشام هذه المعاني القلوب المتكبرة المعجبة بأنفسها المستبشرة بعملها وعلمها Secara ringkas perkataan sejauh-jauh hati manusia dari mencium akan segala sifat-sifat yang mulia di atas itu adalah hati yang angkuh lagi wujud dengan memandang kebaikan dirinya dan bergembira dengan memandang amal perbuatan dirinya lupa akan nikmat Allah dan ujub dengan merasa dirinya berilmu lupa akan ilmu itu adalah anugerah Allah Hati yang demikian tidak akan mencium bau sifat-sifat nang seperti wali-wali di atas. Itu yaitu ketujuh menyembunyikan kemuliaan diri yang disebut dalam hadis bermula wali-waliku itu di dalam khemahku tidak ada orang yang mengetahui selain aku artinya orang wali itu disembunyikan Tuhan memang hobinya itu menyembunyikan diri kadang mau bertampai-tampai terutama masalah ilmu dan masalah ibadah amat kada hendak sekali terbuka-buka kalihatan orang tapi kalau orang nang ujuk dan sombong dalam hatinya kada bakal inya kawa memakai itu وأقرب القلوب إليها القلوب المنكسرة المستشعرة ذل نفسها استشعارا إذا ذل واحتضم لم يحس بالذل كما لا يحس العبد بالذل مهما تربع عليه مولاه Adapun hati yang paling hampir kepada sifat-sifat yang mulia di atas itu adalah hati-hati yang merendah yang merasa bahwa dia adalah hina apabila dihina akan orang dan tidak dihormat orang ia tidak merasa apa-apa sebagaimana orang yang berkumpul dengan patuanannya maka si orang itu tadi tidak ada merasa mulia karena ia yakin bahwa dirinya itu adalah abid dan patuanan itu memang adalah patuanan berhak patuanan itu yang mulia abid itu tidak berhak mulia tetapi berhak hina فإذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضا بعدم التفاته إلى الذل بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلا في حقه بل يرى نفسه دون ذلك حتى صار التواضع بالطبع صفة ذاته فمثل هذا القلب يرجى له أن يستنشق مبادئ هذه الروائح apabila ia tidak merasa dengan kehinaan dirinya dan ia tidak merasa dengan ketiadaan memandang kepada hina dirinya. Memang kalau orang tuh memandang hina dirinya, di situ timbul takabur. Nah, ini orang nih merasa dirinya ini hina. Di situ timbul takabur. Merasa dirinya nang menghinakan dirinya. Artinya kawa menghina akan diri tak. Merasa kawa menghina akan diri di situ sombongnya. Lamun sudah ada tak pikir lagi masalah itu. Tentu ada pekerjaan hatinya tak. Kemanakah puas pikirannya itu tak tentu ada tak cuma hanya takkan ada ilmu pulang sebelum sini tak nah sekira jangan terpandang diri kita ini mulia diri kita ini memang sudah kadada hina diri kita ini sudah tidak dipandang dua lagi Apabila masih terpandang hinanya diri, masih terpandang diri lagi, masih terdinding lagi. Nah ini masih anu apa tinggi lagi makomnya. Nah, orang yang seperti ini ini nang diharap mendapat makom nang aulia tadi nang di atas tadi nang ujar Tuhan aulia tahta qibabi la ya'rifuhum ghairi فإن فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغي أن يطرح al-imanu iman imkan dzalik li ahlihi. Apabila kita nang barataan ini kada kuasa mendapat hati seperti ini dan memang kita belum sampai makamnya nang dijaga jangan mendustakan lawan makam itu Faman lam yakdir ayyakuna min awliya illah ini perlu dicatat. لَمْ يَقْدِرْ أَنْ an مِنْ min awliyaillah falyakun muhibban li awliyaillah ini ini perlu dicatat barang siapa kada kawa jadi waliullah jangan sampai kada mencintai lawan waliullah rugi benar sudah jadi waliullah kada mencintai lawan wali kada jua nang kaya apa Artinya sorong tada jadi waliullah, wali tetap wali, sorong tetap sorong. Artinya lu lu gua gua. Ini perlu dicatat juga. Walaysa yanfa'u qutbuz zamani za khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwasihi. walaysa yanfa'u dan tidak mengambil manfaat qutbuz zamani akan kutub zaman itu zakhalalin fil i'tiqad orang yang tidak percaya lawan wali kutub itu wala man la yuwasihi dan tidak juga mendapat manfaat orang yang tidak membantu akan beliau Pertama, walaysa yanfa'u qutubuz zamani dakhalalin fil i'tiqad. Kutub di setiap zaman tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak percaya akan beliau wala man la yuasihi Dan kedua, orang yang tidak ikut membantu beliau. Artinya lulu gua gua siapa aja nih apabila ada wali kutub kita ragu-ragu lawan sidin kalau dapat manfaatnya atau kita percaya juga wali kutub sidin itu tapi sidin-sidin sorong-sorong kada mau memaraki kada mau menghubungi kada mau menulungi tetap kada dapat berkatnya biar batatai rumah kada dapat berkatnya karena sifatnya lulu gua-gua. Rumah batate tapi lulu gua-gua. Sidin-sidin unda-unda. Bisa aja sudah. Alasan macam-macamnya kalau maha urus sidin, kalau ganggu sidin itu ini takutan itu ini undal rigat macam-macamnya pokoknya macam-macam aja. Harayan orang nang di subarang laut Nah, Bapak Sawat mendatangi. Itu nang dapat berkatnya. Nang batal teh rumah, lo lo gua-gua kada dapat berkatnya. Sampai ke mati kada dapat berkatnya. Biar sidin menalakinakan pada mendengar duanya dan kubur. Pun madahan nanti ya. Tapi lamun kita itu menolong sidin, lamun kita itu percaya lawan sidin, jauh-jauh kita di Jakarta, sidin di sekumpul, mati kita di Jakarta, dapat syafaat. Artis nikah Ardila percaya lawan seorang wali cinta mengangkat kuitan mengangkat kuitan mati nikah Ardilah maka rahmat Datang di mana kalamatnya itu? Padahal yang menyanyi macam-macam. Karena inya percaya lawan aulia. Dan inya mencintai dengan mengangkat kuitan. Ini ini perlu dicatat. Barang siapa kada kawa jadi waliullah, jangan sampai kada mencintai lawan waliullah. Rugi benar sudah jadi waliullah kada mencintai lawan wali kada jua nang kaya apa artinya sorong kada jadi waliullah wali tetap wali sorong tetap sorong artinya lu lu gua gua Ini perlu dicatat juga. Walaysa yamfa'u qutbuz zamani ذا خلل في الاعتقاد ولا من لا يواسيه وليس ينفع dan tidak mengambil manfaat kutubuz zamani akan kutub zaman itu Zakhalalin fil i'tiqad Orang yang tidak percaya lawan wali kutub itu Wala man la yuasihi Dan tidak juga mendapat manfaat Orang yang tidak membantu akan beliau Pertama orang jua pun bahwa mengenal ia akan Tuhannya wali. lebih dahulu mengetahui ia akan asal kejadian dirinya sendiri dan kedua lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang yang